Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam, sejenak lagi, sebentar lagi barakallahu fikum. Naam, sekarang kita masih berada pada pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, penjelasan beliau terhadap apa? Naam, pantun atau puisi al-ha'iyah. Naam, perhatikan baik-baik. Naam, ha'iyah, pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf apa? nuniyah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf apa? Nun. Lamiyah pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf apa? Lam. Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nuniyah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Haiyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud rahmatullahi alaihi. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Yang keras. Sulaiman Ibnul Ash'af Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih Antum, siapa namanya Abu Dawud rahimahullah ta'ala? Naam, antum? Rahimahullah. Awa. Antum, Pak? As'af. As'af. As-Sijistani rahmatullah alaih. As-Sijistani rahimahullah. Ewa. Bisa Pak? Belum? Tidak masalah. Tulangi Ibn Umar yang keras. Nah, Naam barakallahu fikum. Sulaiman Ibnu Al-Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Kalau susah pakai bin gitu kalau bahasa Indonesia-nya Ya, Sulaiman bin Ash'ath gitu. Paham ya? Biasanya gitu ya. Nah, barakallahu fiikum As-Sistani rahimahullah taala. Kita lihat. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, itu ya. Itu atau bukan? Naam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, siapa kunyahnya Imam Ahmad? Antum? Abu Abdullah. Semua imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya? Nu'man bin Sabit Ahsantum barakallahu fikum ini diulang-ulang terus. Nah, karena eh, pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Nah, nanti kan kita lanjut sini. Qala Imam Ahmad rahimahullah taala, "Ajibtu liqaumin 'araful isnada wa sihhatah yadhhabuna li ra'yi Sufyan." Allah musta'an. Ini masih seputar apa? Seputar berpegang teguh dengan dalil. Imam Ahmad saja mengatakan, "Aku merasa heran dengan sekelompok kaum yang mereka itu tahu sanatnya, dan kesohihannya haddatsana fulan qala haddatsana alan tahu sanadnya dan sahih tapi masih saja mereka apa pergi mengikuti pendapatnya Sufyan karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah saat itu terkenal punya madhab punya pengikut paham ya nah barakallahu fikum jadi jangan seperti itu ikutilah dalil bayangkan Imam Ahmad tadi mengatakan seperti ini aku sangat heran dengan sekelompok kaum mereka tahu sanadnya itu sahih dan benar, tapi malah justru mengikuti pendapatnya Sufyan. Kalau sekarang bagaimana? Kita merasa heran dengan orang-orang yang tahu dalilnya sahih malah mengikuti pendapat Ustaz fulan. Mirip kan? Mirip, cuman dibeda beda lafadznya aja. Paham ya? Kan kita juga heran kenapa seperti ini. Ingat-ingat, dalil itu kalau yang diikuti dalil sejak dulu hingga saat ini hingga akhir zaman berubah enggak? Enggak berubah. Tapi kalau yang diikuti ustadznya bisa berubah-ubah. Karena ustadz itu terkadang kalau nggak kokoh ngikuti perkembangan zaman. Paham ya? Ngikuti apa? Perkembangan zaman. Padahal zaman ini kalau diikutin semakin datang itu semakin apa kalau keberadaannya? Jelek keadaannya. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, dan ikutilah dalil. Nggak akan berubah. Al-Qur'an Sunnah nggak pernah berubah. Tapi kalau yang antum ikutin pendapat ustadz, hati-hati. Nah, barakallahu fikum pendapat ustadz itu kalau mencocoknya Al-Qur'an Sunnah enggak masalah, tapi kalau tidak jangan karena masih bisa berubah-ubah. Nah, nah barakallahu fikum karena tidak apa? Tidak maksum, karena tidak maksum. Tapi Al-Qur'an Sunnah maksum dua-duanya. Enggak perlu dilakukan lagi. Kita lihat. Ai Sufyan Ats-Tsauri Al-Faqih Al-Imam Al-Jalil. Maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri, nah beliau adalah orang yang faqih, adalah seorang imam yang mulia. Nah, jadi Imam Ahmad merasa heran. Qala Allah Ta'ala, nam qala wallahi, nam wallahu ta'ala yaqul. Kemudian Nah, barakallahu fikum Imam Ahmad mengatakan dem, mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala padahal mengatakan fal falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini ayat yang simpel perhatikan baik-baik ini. Ayat yang menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang justru berpaling dari dalil, berpaling dari Rasulullah. Apa artinya? fal Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati Orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah, hati-hati. Sudah ada perintah kok diselisih itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum, sudah mengarahkan ke kanan kok malah dia ke kiri, hati-hati. Sudah mengarahkan yang A inilah yang benar, kok dia malah milih B, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, apa yang ditimpa? Antusibahum fitnah akan ditimpa pada mereka fitnah, ujian, bala, petaka. Hati-hati barakallahu fikum. Au yusibahum adzabun alim atau akan menimpa pada mereka adab yang pedih. Jadi hati-hati ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, nggak boleh kita mencari pilihan yang lain. Karena kalau kita mencari pilihan yang lain, kita akan tersesat dari jalan yang lurus dan bahkan kita berada di kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, layak nggak kita ini mencari pilihan yang lain kalau Allah dan Rasul-Nya menetapkan sebuah hukum? Layak enggak? Enggak layak. Seorang mukmin lelaki wanita enggak layak. Enggak layak bagi seorang mukmin lelaki atau wanita kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah syariat hukum kemudian mencari pilihan yang lain itu enggak layak. Dalilnya mana dalilnya? Nah, ahsan. Itu dalilnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, kemudian dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itu hati-hati barakallahu fikum. Kalau sudah tahu halal, kerjakan. Kalau sudah tahu itu haram, tinggalkan. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu apa? Jelas. Jangan ikuti yang samar-samar. Masih samar-samar, hati-hati. Jangan beli bakso di situ, baksonya ada campuran babi. Ada ada campuran daging babi, samar-samar ya. Malah dia tak tanya nyoba dulu lah. Kalau sudah samar-samar jangan ke situ. Paham ya? Kecuali kalau dia melihat langsung itu hanya isu, hanya syubhat, isu. Misalkan kita melihat langsung ternyata bikinannya benar-benar daging sapi murni misalkan. Lain lagi urusannya. Tapi kalau samar, enggak jelas ini halal atau haram, tinggalkan. Da'ma buk ilama la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukanmu. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu apa? Jelas. Di antara halal dan haram ada perkara yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalilnya? Antum? Naam, hadisnya siapa itu? Naam, hadisnya Nu'man bin Bashir, muttafaqun alaih. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada sesuatu yang samar-samar yang kebanyakan orang nggak mengetahuinya. Nah, kalau samar-samar apa solusinya yang terbaik? Solusinya bagaimana yang terbaik? Apa kata Nabi Rasulullah SAW? "Faman ittaqa syubhat faqad istabara 'ali dinihi wa 'irdih." Barang siapa yang menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perkara syubhat, perkara yang samar tadi itu enggak jelas halal haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kesucian hati dan kehormatannya eh, menjaga kesucian apa? Nah, barakallahu fikum kehormatannya dan agamanya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita tutup yang terakhir. Ingat-ingat yang terakhir ini perlu digaris karena penting sekali ini. Biar apa? Biar jadi nasihat untuk kita semuanya, biar enggak taklid dengan ustadznya atau gurunya atau syekhnya. Nah, ditanya dalilnya mana ustaz? Fatwa ulama. Dalilnya mana ustaz? Ini kan Syekh fulan boleh kan ini lihat ini nasihatnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal ilmi illa idza kana mabniyan ala dalil sahih." Perhatikan baik-baik. Tidak diperbolehkan mengambil ucapan orang yang faqih, orang yang pinter, walaupun kefakihannya, kepinterannya itu ilmunya sampai tingkatan tinggi. Bayangkan itu. Sampai tingkatan tinggi pun nggak boleh kita mengambil apa? mengambil ucapannya. Kecuali apa? Illa idza kana mabniyan ala yang sahih. Kecuali kalau ucapannya dibangun di atas dalil yang sahih. Jadi ikuti dalil barakallahu fikum. Ikutilah dalil. Jangan dikit-dikit fatwa ulama, Syekh fulan. Kita semuanya ahlu sunnah menghormati fatwa ulama, mengambil fatwa ulama, mengambil pendapat para ulama yang tidak berseberangan dengan dalil. Ingat baik-baik itu. Kita lihat ini ya. Anna in kana mukhalifan lid-dalil fala yu'khadhu bih Adapun kalau seandainya ucapan tersebut berseberangan dengan dalil, jangan sekali-kali diambil. Ini nasihat Syekh Al Fauzan ini, ingat-ingat. Berseberangan dengan dalil jangan sekali-kali diambil. Li'annahu la qaula li ahadin ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada ucapan yang dianggap pada seorang pun bersama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau ada ucapan Rasulullah jangan mengedepankan ucapan orang lain. Kalau ada dalil, jangan mengedepankan pendapat orang lain. Ikutilah dalil walaupun seberat apapun, nam sepahit apapun karena yang namanya menegakkan al-haq itu apa? Pahit rasanya. Kulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Kala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhalladina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, Wattakullah, innallaha samin 'alim." Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala dat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Inilah nasihat dari Syekh Saleh Fauzan, Habibul taala sangat bagus sekali, hendaknya kita mengerti dan memahami serta mencermati dan mengamalkannya. Jangan sekali-kali kita nam bermodalkan fatwa atau pendapat ustadznya tanpa dalil, tapi dalil yang kita kedepankan barakallahu fikum agar, agar kita selamat Naam dari apa? Dari subhat dan selamat dari petaka, bencana dunia dan juga na'am barakallahu fikum selamat dari kengerian neraka jahanam wal iyad billah nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah innahu waliyudzalik wal qadiru alaih walhamdulillahirabbil alamin